Maka saya luruskan dulu. Apa makna sukses yang kita maksud? Karena beberapa manusia menerjemahkan sukses itu hanya dari sisi dunia. Kekayaan, kedudukan, kesenangan. Sehingga saya luruskan. Bahwa yang kita maksud dengan sukses adalah menjadi keluarga yang sakinah. Penuh mawaddah warahmah. Yang berjalan biduk keluarga itu menuju keriduan Allah. Menuju jannahnya. Itu yang kita maksud sukses. Karena pandangan Islam lebih jauh. Pandangan kaum muslimin lebih jauh daripada pandangan-pandangan ahlu dunia. Adapun ahlu dunia hanya memandang dunianya. Bagaimana supaya sukses di dunia. Adapun kaum muslimin lebih jauh berpikir. Bagaimana supaya sukses dunia dan akhirat. Karena kehidupan dunia, kehidupan yang sesaat. Kehidupan yang merupakan fata morgana. Seperti air dari kejauhan. Ketika didekati, nggak ada apa-apanya. Kelihatannya nikmat ketika dikerjakan melelahkan. Kelihatannya Masya Allah barang mewah. Ketika dimiliki, menyibukkan. Fata morgana semuanya. Sehingga barakallahu fikum. Yang kita maksud dengan keluarga sukses adalah keluarga yang berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Bahagia di dunia tidak mesti dengan kekayaan. Banyak orang kaya yang tidak tentram dan tidak bahagia bahkan mati bunuh diri. Tetapi banyak orang yang sederhana hidupnya pas-pasan mungkin atau kurang dari itu, tapi hatinya bahagia, tenteram. Ikhwani fiddin azakumullah. Maka untuk menuju keluarga sukses dunia dan akhirat, untuk menuju keluarga bahagia, dimulai dari sejak memilih calon istri. Maka penghalangnya adalah kalau kita mencari istri bukan karena agama. Itu sudah berbahaya ujungnya nanti. Tunkahul mar'ah li arba' Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikannya. Atau karena kedudukannya. Atau karena kekayaannya. Atau karena agamanya. Maka Nabi bersabda, "Fadfar bidatid din taribat yadak." Carilah dari sisi agamanya. Jadi carilah yang agamanya bagus. Taribat yadak. Niscaya engkau tidak akan kecewa. Kalau tidak, niscaya engkau akan kecewa, akan rugi. Fadfar bidatid din. Langkah pertama adalah mencari istri dari sisi agamanya. Dan yang disebut din dalam istilah-istilah hadis atau dalam ucapan-ucapan para ulama tidak hanya teori, bahkan lebih sering bermakna pengamalan atau praktek dari tingkah lakunya. Ya ini bukan hafalanmu berapa, lulus dari pondok mana, bukan itu yang ditanya. Bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya, bagaimana terhadap orang tuanya, bagaimana sikapnya terhadap bapak ibunya, bagaimana semangat belajarnya, bagaimana sholat lima waktunya, bagaimana puasa sunnahnya, ila akhir. Karena itu din. Sehingga sering digandengkan antara ilmu dengan agama. Ilmin wa din, ilmu dan agama. Ilmu itu teorinya, agama itu pengamalannya. Kadang ada yang hafid Al-Quran, Masya Allah. Tetapi pada perangainya tidak mencerminkan seorang yang berakhlak Al-Quran. Sehingga makna fawfar bidatid din taribat yadak. Itu pun tentunya sebelum itu ada penghalang yang lain harus dilewati. Jangan sampai kita terperosok di dalamnya. Yaitu kesalahan niat. Mau apa kamu nikah? Untuk apa engkau menikah? Ikhwanifidina azukumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kepada para pemuda, "Ya ma'syar syabab, Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena nikah itu akan bisa menundukkan pandangan mata dan akan bisa menjaga kehormatan. Akan bisa menjaga kemaluannya dari yang haram, dari zina, dari liwat, dari onani, yang bahasa Arabnya istimna, dan lain-lainnya. Akan bisa menjaga dengan itu, dengan nikah. Dengan kata lain, adalah untuk menjadikan dirinya seorang yang afif. Kalau niatnya benar, ingin menjadi seorang yang afif, maka Allah pasti akan membantunya, Allah akan mendukungnya. Tiga golongan. Haqqan 'ala Allahi aunuhum. Tiga golongan yang pasti Allah bantu mereka. Pertama al-mujahid fi sabilillah. Allah akan tolong mereka. Yang kedua al-mukatib yuridul ada. Seorang budak yang mencicil dirinya untuk merdeka karena ingin menunaikan ibadah secara sempurna. Yang ketiga, an-nakih yuridul afaf. An-nakih yuridul afaf adalah seorang pemuda yang menikah karena ingin menundukkan pandangan matanya atau ingin menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, ingin menjadi seorang yang afif. Ikhwani fi lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya kita harus benar-benar ikhlas karena Allah menjalankan sunnah Rasulullah an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni Nikah itu adalah sunnahku. Dan siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Wa khairukum aktarukum nisa'an. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak istrinya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niat karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjalankan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingin menjaga dirinya, ingin menjadi seorang yang afif, ingin selamat pandangan matanya, ingin selamat kehormatannya, ini akhiri. Niat yang lurus. Kalau dari awal sudah salah, dikhawatirkan kesananya akan terus melenceng. Tujuannya sudah salah dari awal. Maka kesananya nanti na'udzubillah akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Maka luruskan niat. Yang kedua, hendaklah memilih karena agamanya. Adapun kecantikan bisa berubah semakin tahun, semakin umur, semakin berubah. Istrimu tidak akan muda terus. Suatu saat akan menjadi tua. Demikian pula kekayaan. Nudawilu bainan nas. Kami pergilirkan di antara manusia. Kadang naik, kadang turun. Kadang di bawah, kadang di atas. Demikian pula kedudukan bisa hilang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan yu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair. Kita katakan setiap pagi dan sore kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, Ya Allah, engkaulah raja di raja. Engkaulah penguasa seluruh penguasa. Engkau berikan kekuasaan kerajaan pada siapa yang kau kehendaki dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki engkau berikan pada siapa yang kau kehendaki Allah ambil dari siapa yang kau kehendaki engkau muliakan siapa yang kau kehendaki dan engkau rendahkan siapa yang kau kehendaki sehingga barakallahu fikum jangan jadi ukuran. Tetapi yang jadi ukuran adalah kesalihan. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk penghalang yang berbahaya dari sebuah keluarga untuk menuju keluarga sukses, keluarga bahagia dunia dan akhirat adalah ketika masing-masing istri dan suami tidak mengerti hak yang lainnya. Dia juga berbahaya. Tanggung jawab suami apa saja. Dan juga kewajiban istri apa saja. Ini juga perkara penting. Sehingga dibahas oleh para ulama buku-buku yang judulnya meraih kebahagiaan atau menuju kebahagiaan atau kiat-kiat menuju kebahagiaan atau seabrak judul yang berkait dengan kebahagiaan rumah tangga selalu dibahas dalamnya apa hak suami, apa hak istri, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Karena itu penyebab yang akan didapat dengannya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur di dalam Al-Quran. Bahkan dalam satu ayat untuk dua pihak. Suami dan istri. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bima faddala Allah ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita karena apa yang Allah lebihkan pada mereka kaum laki-laki di atas perempuan dan karena apa yang mereka infakkan dari nafkah mereka. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita yang salihah adalah wanita yang qanitah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan kemudian selalu taat pada suaminya. Ini wanita yang salihah. Hafizatul lil ghaib yang menjaga ketika tidak ada suaminya, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dan menjaga harta suaminya, menjaga rumah suaminya termasuk menjaga anak-anak suaminya. Mendidik mereka, menjaga mereka. Hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Sudah terlihat di mana posisi sang istri, di mana posisi sang suami suami sebagai pemimpinnya, sebagai kawam, sedangkan istri sebagai rakyat yang harus taat. Sebagai rakyat yang baik, qanitatun, selalu taat pada Allah dan Rasulnya dan kemudian taat pada suaminya. Wanita-wanita yang taat pada suaminya, maka mereka akan mendapatkan jannah, surga, Bahkan ditawarkan dari pintu manapun yang delapan. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang masyhur, sahih. Yaitu perempuan ida salat khamsaha wa ida samat syahraha wa ata'at ba'laha wanita yang sudah salat lima waktunya yang sudah puasa bulan Ramadannya dan kemudian mentaati suaminya maka silakan masuk dalam jannah من أي أبواب ثمانية شاءت أو كما قال في الرواية Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mensifati wanita yang saleh adalah wanita yang aud, wanita yang penyayang dan wanita yang selalu kembali pada suaminya kalau suaminya marah maka dia mengatakan, maafkan wahai suamiku. Hada yadi, ini tanganku. azuku ramdan hatta tarda. Aku nggak akan bisa memejamkan mataku sampai engkau ridho kepadaku. Dan siapa wanita yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Akhwani fiddina azakumullah. Maka sang suami sebagai pemimpin yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menuju keluarga bahagia, keluarga yang sakinah, penuh mawaddah wa rahmah, maka sang suami harus mengayuh biduknya di atas suratul mustaqim, harus mengayuh perahunya di atas sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, para qawwamun, para kaum laki-laki, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makna ayat ini berarti engkau bertanggung jawab terhadap istrimu dan anak-anakmu, terhadap keluargamu. Jagalah dirimu dan mereka. Itu tanggung jawabmu. Maka termasuk penghalang keluarga bahagia kalau seorang laki-laki mengabaikan tugasnya sebagai pemimpin dan dia seakan-akan penyayang berkata silahkan apapun yang kau mau boleh berbahaya wanita-wanita ini adalah makhluk-makhluk yang unik makhluk yang dikatakan oleh Rasulullah SAW naqisatu dinin wa aqlin kurang akalnya kurang agamanya ikhwani azza azakumullah sampai dikatakan tidak ada yang kurang akal dan kurang agama tetapi bisa mengalahkan rijal akuya laki-laki yang kuat kecuali para wanita ke suatu dinin wakil. Tapi bisa mengalahkan seorang laki-laki yang kuat. Yang gagah perkasa. Di luar efek. Singa. Di rumah lebih lemah dari kelinci. Tidak mampu berbicara apapun melarang istrinya. Tidak bisa mengatur istrinya. Tidak bisa menyatakan jangan. Tidak bisa. Maka ini penghalang besar untuk didapatnya keluarga sukses dunia akhirat. Penghalang besar. Mungkin bisa dikatakan kamu memang tidak mau untuk sukses. Sebagaimana dalam riwayat Kulun yaitu yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua manusia akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya Rasulullah, waman ya'ba? Siapa yang tidak mau masuk jannah? Man ata'ani dakhala jannah. Wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku maka dia masuk surga. Siapa yang tidak mau mengikuti aku berarti menolak masuk surga. Maka pertanyaan itu sama. Apakah kita ingin masuk surga atau tidak itu saja. Kalau mau pimpinlah istri dan anak-anakmu di atas sunnah niscaya akan turun dari Allah Subhanahu wa taala mawaddah wa rahmah. Akan turun dari Allah Subhanahu wa taala sakinah, tenteram keluarga. Kalau perempuan itu di atas fitrah, kalau para istri ini masih di atas fitrah, sungguh mereka lebih suka untuk diatur oleh suaminya daripada dibebaskan. Bagaimana wahai suami, boleh apa enggak? Ya terserah kamu sajalah. Jangan terserah kamu dong. Jawab yang tegas. Mereka para wanita ingin ketegasan dari pemimpinnya. Mereka para wanita itu labil. Mereka tidak bisa menentukan dengan mantap ini atau itu. Kecuali kalau ada perintah dari suami. Ini kerjakan. Ini jangan kerjakan. Ini kamu jalani. Ini jangan kamu jalani. Maka niscaya mereka akan tahu keinginan suaminya. Dan dia akan tahu bagaimana bisa berbakti kepada suaminya setelah berbakti pada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ingin bagaimana suaminya ridha. Ingin meridhokan suaminya. Oh bagus sekali itu. Wanita saleha. Tetapi suaminya nggak jelas. Dalam tanda petik. Ya. Maunya kemana nggak jelas. Ini nggak apa-apa itu juga boleh. Yang ini silahkan ajalah. Yang ini pokoknya kamu senang, saya senang. Ini barakallahu fikum berbahaya. Ini penghalang besar dari penghalang-penghalang kesuksesan sebuah keluarga. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf." Walirrijal alaihinna darajah. Bagi para wanita, bagi para istri ada kewajiban-kewajiban dengan baik sebagaimana para laki-laki, para suami juga ada kewajiban. Para istri punya hak, para suami juga punya hak. Hanya saja laki-laki memiliki derajat di atas para wanita. Walaysa dzakaru kal unta. Memang laki-laki tidak sama dengan wanita. Demikian pula ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innalakum ala nisaikum haqqa walinisaikum alaikum haqqa. Sesungguhnya bagi kalian terhadap istri-istri kalian ada hak. Demikian pula bagi istri-istri kalian atas kalian ada hak. Artinya kalian punya kewajiban yang harus ditunaikan pada istri-istri kalian. Istri-istri kalian juga punya kewajiban yang harus ditunaikan pada kalian. Ini ikhwani fiddin azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah hak-hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Sering terjadi keretakan rumah tangga. Sering terjadi prahara yang mengerikan panas bagaikan bara api. Ternyata sebabnya hanya apa yang sudah disampaikan tadi diselisih. Yaitu, yang ini menuntut haknya, yang ini menuntut haknya. Lupa tentang kewajibannya. Tidak berpikir tentang kewajibannya. Harusnya sang istri itu harusnya begini, begini, begini, begini, kata suaminya. Sang istri juga membalas. Suami itu harusnya begini, begini, begini, begini. Saya tidak diberi ini, saya... Apa maknanya ini? Maknanya saling menuntut haknya tetapi melupakan kewajibannya. Padahal seharusnya tunaikan kewajibannya agar engkau tidak dosa. Mudah-mudahan Allah berikan pada suamimu hidayah sehingga bisa memberikan pada kamu hak-hakmu. Demikian pula suami memberikan hak-hak pada mereka, niscaya mereka juga akan memberikan haknya kepadamu. Artinya memulai dari dirinya masing-masing. Suami memulai dari dirinya, sang istri memulai dari dirinya. Mudah-mudahan niscaya mereka berarti berlomba-lomba dengan kebaikan. Ikhwani fi din a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam di dalam haji wada, haji terakhir, haji perpisahan, berkhutbah dengan perkara-perkara penting karena ini khutbah terakhir. Maka pas yang disampaikan perkara penting. la la'alqakum ba'da amikum hadha. Kata Nabi, bisa jadi aku tidak bertemu kalian lagi setelah ini. Ternyata di antara nasihat-nasihat penting tadi adalah ala istausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanun ay asirat indakum muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kalian sering menasehati, hendaklah kalian sering memperhatikan mereka, para wanita-wanita kalian, para istri-istri kalian, fa innahunna awanun alaikum. Karena mereka itu seperti tawanan kalian. Dia di rumah kalian. Dia di bawah kekuasaan kalian. Dia dalam keadaan dimiliki oleh kalian. Dia tidak boleh kemana-mana karena itu adalah hak kalian. Tetapi kalau kalian tidak memberikan hak mereka, tidak membimbing mereka, tidak menasehati mereka atau tidak memberikan kebaikan pada mereka, siapa lagi yang mereka harapkan? Siapa lagi yang mereka harapkan kalau bukan suaminya? Ikhwani wa rahimakumullah. Maka yustawsu bin nisa'i khairah juga bermakna aku wasiatkan pada kalian untuk memperhatikan para istri-istri kalian jangan diabaikan fatadaruha kal muallaqah jangan dibiarkan mereka seperti barang yang tergantung diperlakukan sebagai istri tidak dicerai pun tidak fatadaruha kal muallaqah kamu biarkan dia seperti barang yang tergantung tidak jelas Berikan haknya lahir dan batin. Berikan pada mereka haknya dan termasuk hak mereka di samping perkara yang sifatnya nafkah yang bahir. Demikian pula perkara yang sifatnya masalah batin, masalah syahwatnya dipuaskan. Bukan hanya itu saja, masih ada urusan hati. Mereka ingin perhatian suaminya. Mereka ingin, walaupun hanya pertanyaan, apa kabarmu sayang? Allah. Jangan anggap remeh masalah itu. Masalah kalimat yang ringan diucapkan. Rasulullah SAW memanggil istrinya Humairah. Wahai yang berpipi merah. Pada Aisyah. Dipanggil dengan kalimat-kalimat yang bagus. Dan itu bukan gombal. Wah itu rayuan gombal bukan sunnah. Ikhwan azakumullah. Naam. Itu pun barakallahu fikum menunjukkan rahmat dan kasih sayang. Kalau engkau wahai para suami tidak muji mereka, siapa yang akan muji? Siapa yang memandang mereka selain kalian? Ikhwan Maka kita, para suami-suaminya yang memuji istri-istri, Betapa cantiknya engkau. Ila akhirnya. Dan juga termasuk penghalang kesuksesan rumah tangga adalah acuh tak acuhnya suami terhadap istrinya atau sebaliknya istri yang acuh pada suaminya suaminya datang assalamualaikum jawab pun nggak kedengeran bangkit dari duduknya pun tidak dibiarkan suaminya masuk sendiri, nggak ada sambutan, nggak ada waalaikumsalam, nggak ada membukakan pintu walaupun tidak dikunci. Bukakan pintunya. Berikan senyuman pada suaminya. Katakan bagaimana kabarnya, bagaimana di jalan, ila akhir. Ini duduk di tempatnya, pegang HP-nya. Nggak beranjak sama sekali dari tempat duduknya. Itu pun jangan salahkan kalau kemudian suami berpikir untuk menikah lagi. Ini serius, bukan guyon. Mengapa? Karena yang diperlukan juga tidak kalah pentingnya perhatian seorang istri. Sebagaimana suami pun sama. siang istri butuh, menginginkan perhatian dari suaminya. Demikian pula kepada anak-anaknya anaknya melihat suaminya menyambut istrinya. Terus anaknya dibiarkan begitu? Tidak. Diangkat anaknya. Dicium. Ini pun barakallahu fikum sunnah yang kadang-kadang terlupakan. Ada seorang yang baru masuk Islam, Akra ibn Habis atau yang lainnya, Melihat Rasulullah SAW mencium Hasan dan Husain terheran-heran. Aku punya sepuluh anak. Satu pun nggak akan nggak pernah yang ada yang aku cium. Apa kata Rasulullah SAW? Mau bagaimana lagi? Kalau rahmat sudah dicabut dari kalian. Innama yarhamullah min ibadihi ruhamah Sesungguhnya Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Yarhamullah min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hendaklah kita penyayang pada istri kita, pada anak-anak kita. Ikhwani filina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk juga hak dan kewajiban antara suami dan istri an yalzamahum bita'alimil Islam. Hendaklah sang suami mengajari istrinya dan anak-anaknya agama Islam ajarkan sunnah. Kalau engkau tidak mampu, tidak punya ilmu, maka ajaklah untuk ngaji. Ta'lim. Ini pun tanggung jawab sang suami. Dan hak istri untuk mendapatkan ilmu. Bukan hanya mendapatkan nafkahnya lahir dan batin. Bukan hanya mendapatkan perhatiannya. Juga mendapatkan perhatian dari sisi keilmuannya. Apakah engkau belum mengerti masalah ini? Ayo kita belajar. Apakah engkau belum mengerti masalah itu? Mari kita belajar. Kalau ternyata dia tidak mampu, mari kita sama-sama ngaji. Ada taklim di sana, pelajaran fikih, ada taklim di sini, tafsir. Dan termasuk dalam ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah istrimu dan keluargamu dari api neraka, tentunya dengan mengajarkan jalannya yang menuju surga dan jalan yang selamat dari api neraka. Itu ma'naku anfusakum wa ahlikum nar. Ikhwani fillah ajarkan dari yang paling penting dulu. Dari masalah yang paling mendasar yaitu akidah tauhid. Kalau dia belum mengerti atau belum tahu, maka harus diajarkan padanya. Karena siapa yang lurus tauhidnya, dia akan mendapatkan keselamatan. Siapa yang tercampur dengan kesyirikan akan mendapatkan kebinasaan. Kasihan. Mungkin kita baru mengerti dan baru mendapatkan hidayah setelah menikah. Sehingga waktu itu tidak memilih kecuali kecantikannya saja Wallahu taala alam, maka tidak terlambat. Masih bisa diajari. Ayo kita belajar. azakumullah. Dan yang namanya belajar itu dengan tajarruj. Artinya penghalang kesuksesan kalau engkau lupa dengan yang namanya tajarruj. Yang menghalangi kesuksesan sebuah keluarga, adalah ketika dia ingin cepat semuanya sampai dalam keadaan tidak ada bertahapan atau tidak ada tadarruj. Langsung dituang semuanya pada satu hari atau dua hari. Kalau gitu cari orang lain aja mas. Saya nggak sanggup. Kesimpulannya jadi seperti itu. Mengapa? Karena dituang satu hari, satu malam, seluruh perkara harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Kamu istri saya harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Sampai malam, nanti kita sholat, kita lanjutkan. Setelah sholat, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Sholat isya. Sholat isya selesai, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Ya, nggak mudah untuk memerubah orang seperti membalik tangan begitu. Tidak. Sampaikan kepadanya seperti Rasulullah SAW ketika ditanya, Ya Rasulullah, apa yang engkau sampaikan ajarkan padaku yang aku tidak perlu tanya lagi pada orang lain. Qul aman billah Kau ringkas sekali. Kamu beriman pada Allah, kemudian istiqomah. Iman istiqomah gampang sekali. Semangat dia. Iman itu apa? Iman itu ada enam. Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada Allah. Gampang sekali. Cuma enam. Beriman pada Allah itu harus beriman pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Apa saja? Besok saya akan rincikan. Terus. Satu, dua, tiga, naik. Al-Quran turun pun tidak jumlatan wahidah. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً dan berkatalah orang-orang kafir, mengapa Quran gak turun sekaligus saja? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Demikianlah agar kami kokohkan di hatimu. Turun surat Al-Alaq. Beberapa ayat. Turun awal surat Al-Muddathir. Beberapa ayat di awalnya saja bukan seluruhnya. Turun lagi begitu. Ya. Linuthabbita bi fuadak agar kokoh di hatimu. Jangan jumlatan wahidah. Barakallahu fikum. Ini seringkali terjadi perkara-perkara karena kesalahpahaman yang ini sang suami betul-betul ideal harus hari ini pula 100% berubah. Yang ini merasa apa seperti ini agama. Terjadilah apa yang terjadi. Sehingga sampaikan yang paling penting dulu, baru yang penting, yang penting, yang penting, yang penting terus. Sampai yang sunnah-sunnahnya. Yang sifatnya anjuran, yang sifatnya sebaiknya, ila akhirnya. Dan termasuk juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala muksin. 'Ala nasi 'ala muksin. Kata Allah Subhanahu wa taala dan Quran sengaja kami pisah-pisahkan. Kami turunkan sebagian-sebagian dengan perlahan-lahan agar engkau bisa membacakannya pada manusia ala muksin. Agar engkau bisa mengajarkan pada manusia dengan perlahan. Satu, dua, tiga. Ikhwani fiddina azakumullah. Ini penghalang yang keberapa? Kalian catat apa enggak? Yaitu ada mutadarruj. Tidak bertahap dalam mengajari istri dan anak-anaknya. Yang berikutnya, yang menyebabkan sebuah keluarga terhalang untuk mendapatkan ketentraman kebahagiaan adalah tidak adanya saling menjaga kehormatan antara suami dengan istri. Ini juga penghalang kesuksesan sebuah rumah tangga. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan hunna libasun lakum wa antum libasun lahun mereka itu pakaian buat kalian. Dan kalian pakaian buat mereka. Apa makna pakaian? Menutup aurat. Apa makna pakaian? Melindungi. Dari panas, dari dingin, dan dari gangguan lainnya. Mereka para istri adalah pakaian kalian. Sedangkan kalian juga pakaian buat mereka. Saling menutup auratnya masing-masing. Jangan ngerumpi di luar menceritakan suaminya. Kejelekan-kejelekan suaminya. Suami saya itu begini, suami saya itu begitu, suami saya begini. Ila akhirnya Aib-aibnya diceritakan. Demikian pula suaminya menceritakan istri saya begini, istri saya begitu. Menceritakan aibnya. Berarti libasnya sudah koyak. Pakaiannya sudah robek. Harusnya pakaian itu menutup aurat. Ini pakaiannya membuka aurat. Astagfirullahaladzim. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan agar kita menjadi pakaian mereka dan mereka menjadi pakaian bagi kita. Yani kita menjaga mereka, menutupi aib mereka, melindungi mereka. Para wanita juga demikian menjaga suaminya, menghormati suaminya, memuliakan suaminya menjaga aib suaminya. Karena memang barakallahu fikum yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Ada saja kekurangan-kekurangannya. Siapa yang paling tahu? Pasangannya. Istri tahu betul tentang suaminya, suami tahu betul tentang istrinya. Hampir 24 jam bersamanya. Maka tahu sifatnya dari A sampai Z. Maka kalau mereka saling menjaga dan saling menghormati, saling memuliakan, menutup aibnya masing-masing, maka itulah yang akan menjaga kerukunan rumah tangga. Dan saya katakan, walaupun kepada keluargamu sendiri atau orang tuamu sendiri, jangan. Wahai para wanita khususnya, yang ketika mendapatkan sesuatu yang dia tidak suka, menangis lapor pada ibunya, pada bapaknya, suami saya begini, suami saya begitu. Ketika mereka sudah marah besar, dia berkata, tapi suami saya baik. Pok dari awal jangan diceritakan. Udah cerai saja, kata ibunya. Kata bapaknya, sudah tinggalkan dia. Loh, tapi dia banyak kebaikannya juga loh. Yuk, dari awal jangan cerita. Itu saya katakan khususnya perempuan. Karena yang sering kali terjadi perempuan. Kalau ada laki-laki lapor sama bapak ibunya, banci berarti. Karena biasanya perempuan. Lapor, istri saya begini. Lu kamu suaminya, kamu pimpinannya, kamu kewamun, Didik mereka, hukum mereka. Allah mengajarkan bagaimana menghukum mereka. Kenapa harus diceritakan ke sana kemari? Sebagaimana diriwayatkan ada yang menyatakan, oh istri saya begini ya Rasulullah, istri saya begini ya Rasulullah. Kata Nabi ceraikan. Terdiam dia. Ya Rasulullah, aku masih cinta. Kalau masih cinta, kenapa kau ceritakan kejelekannya? Ya ya kawan ifrin lakum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai aibnya keluar kemana-mana dalam keadaan sesungguhnya kamu masih cinta. Sampai akhirnya benar-benar retak, pecah, cerai. Rumah tangga menjadi broken home, hancur. Dalam keadaan hatinya masih pingin kembali. Yang sana juga masih pingin kembali. Apa yang menghalangi? Rasa malu dan gengsi. Sudah menyebar kemana-mana beritanya bahwa istri saya begini, begini, begini. Istri juga sudah menyebarkan kemana-mana kejelekan suaminya begini, begini, begini. Mau balik, malu, gengsi. Kasihan sekali. Karena sudah masuk kepada pihak ketiga, atau keempat, kelima, atau pada sekian banyak pihak. Tapi kalau masih ada di ranah keluarga, ribut, berantem, wajar. Itu bumbunya rumah tangga. Kenapa kok bumbunya rumah tangga? Karena kalau tidak keluar kemana-mana, sebentar kemudian rujuk, rujuknya indah. Ketika istri menyatakan hadza yadi, ini tanganku, ma Ma'aduku ghamdan hatta tarda. Aku menyesal, aku minta maaf. Aku nggak akan bisa tidur sampai engkau meridhoi aku. Bagaimana suami? Bahagia berbunga-bunga. Demikian pula ketika suaminya membelainya menyatakan maafkan aku aku khilaf tadi. Indah barakallahu fiikum. Kalau belum keluar dari ranah suami istri, dari lingkup dia berdua. Kalau sudah keluar ke sana kemari ke pihak ketiga, lebih susah untuk merujuk kembali, lebih susah untuk damai kembali. Ikhwani fi din, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk penghalang dari kebahagiaan rumah tangga atau kesuksesan rumah tangga adalah ketika suami melalaikan nafkahnya kepada istri dan anak-anaknya atau mengambilnya dari yang haram. Ini penghalang. Karena mau tidak mau yang namanya perkara haram akan merusak. Dia tidak berhasil dengan yang halal, dia cari yang haram. Kasihkan pada keluarganya. Istrinya memakan makanan haram, anak-anaknya memakan makanan haram. Apa yang terjadi? Wallah, pernah ada yang cerita kepada saya setelah dia taubat. Dulu saya itu bekerja dalam urusan riba dan saya memakan atau memberi makan anak-anak saya dengan harta riba. Lihat apa yang terjadi kata dia. Anak saya yang satu begini, yang kedua begini, yang ketiga semuanya hancur, pecat akhlaknya rusak. Pengaruh makanan yang haram. Sebagaimana diriwayatkan seorang musafir asy'atha aghdara يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له seorang musafir padahal musafir itu dikabulkan doanya asy'atha azbara kusut rambutnya dan berdebu Kemudian mengangkat tangannya juga penyebab terkabulnya doa mengangkat tangan. Memanggil ya Rabbi, ya Rabbi. Ini juga penyebab terkabulnya doa memanggil nama Allah Subhanahu wa taala ya Rabbi, ya Rabbi. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, dibesarkan dari yang haram. Kata Nabi, "Anna yustajabu Bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Kasihan. Kalau engkau beri makan istrimu dan anak-anakmu dengan barang yang haram, bagaimana akan dikabulkan doa mereka? Bagaimana akan dikabulkan doamu sendiri? Bagaimana mungkin akan mengharapkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anakmu akan durhaka kepadamu, akan menjadi anak yang kurang ajar, akan menjadi anak yang begini dan begitu, kamu akan sakit hatinya dengan anakmu sendiri. Ternyata yang merusak dirimu sendiri, memakannya dengan makanan yang haram. atau memberi makan dengan makanan yang haram. Ikhwani fillah azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kewajiban suami an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribul wajh wa la tuqabbih ولا illa fil bait. Hendaklah engkau beri makan istrimu seperti yang kau makan. Engkau beri pakaian istrimu seperti yang kau pakai, seperti dalam artian senilai, bukan sama bentuknya. Senilai dengan apa yang kau pakai. Wala tadribul wajh dan jangan pukul wajah dan jangan pula kau jelekkan dia Wala tahjur illa fil bait dan jang, jangan kau boikot dia kecuali di rumahnya. Ikhwani fil azakumullah hadisun hasan rawahu Abu Dawud. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam memberi makan seperti apa yang kau makan atau jika engkau makan. Artinya kalau ternyata Allah takdirkan sesuatu kejadian, musibah, sehingga engkau lapar tidak bisa makan, maka istrimu pun tidak bisa makan, kamu tidak salah. <laughs> Yang salah itu kalau engkau makan dengan nikmat, istrimu kelaparan. Atau engkau berfoya-foya dengan makanan yang lezat, sedangkan istrimu dibiarkan. Peringatan bagi yang memiliki istri dua, tiga, atau empat Kadang-kadang di satu istri dia bisa bermewah-mewah, di istri yang lain dalam keadaan belum mendapatkan apapun. Anaknya dalam keadaan menangis minta makan beras belum ada. Ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sunnah. Ta'adud itu sunnah. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Masna wa thulatha wa ruba' Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau tidak mampu untuk bertikaf adil, satu sajalah. Karena Nabi mengancam. Man kanat lahum ra'atani. Siapa yang memiliki dua istri. Falam ya'dil bainahuma. Dan dia tidak bisa adil antara keduanya. Ja'a yawmal qiyamati. Ahadu syiqaihi saqifah akan datang nanti al qiyamah dalam keadaan salah satu pundaknya miring. Akan diketahui oleh sekian banyak orang di sana nanti bahwa orang ini orang yang zalim dan tidak adil kepada istri-istrinya. Berikan hak-hak mereka dengan adil. Dengan adil bukan merata. Sesuai dengan berapa anaknya, berapa kebutuhannya. Ikhwani fidina azablakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Rasulullah an tut'imaha idza tu'imta. Engkau beri makan dia kalau engkau makan. Engkau dapat seribu, makan berdua. Engkau dapat lima ribu, makan berdua. Begitu. Kalau tidak dapat, puasa berdua. Ya Aisyah, apa ada makanan? Tidak ada ya Rasulullah. Kalau gitu aku puasa. Kalau gitu aku puasa. Tetapi ketika ada rezeki, masaklah. Bagikan pada yang lain. Dimasak, dibagikan oleh Aisyah. Rasulullah datang, bagaimana? Sudah aku bagikan ya Rasulullah SAW. Tidak tersisa kecuali ini. Ini yang buat beliau berdua. Apa jawab Rasulullah SAW? Ketika Aisyah menjawab, La yabqa illa hadha. Kata Nabi, Kullun yabqa illa hadha. Kullun yabqa illa hadha. Yani ketika dikatakan tidak ada yang tersisa kecuali ini ya Rasulullah. Kata Nabi seluruhnya tersisa. Kecuali yang ini akan habis. Yang dimakan habis. Tapi yang disedekahkan akan terus tersisa sampai hari kiamat. Akan terus ada, tidak habis. Kullun yabqa illa hada. Semuanya tersisa kecuali yang ini. Ikhwani din a'azakumullah. Yang berikutnya. Di antara perkara yang sering menyebabkan gagalnya sebuah rumah tangga untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat adalah melalaikan mereka dan tidak menyuruhnya untuk sholat. Yakni tidak membimbing mereka agar menegakkan sholat pada waktunya. Padahal Allah berfirman dalam surat Taha, "Wa'mur ahlaka bis salati sabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah di atasnya. Wastabir adalah sabar dengan makna terus menerus. Suruh lagi. Sudah. Belum. Ayo segera. Sebentar waktunya habis. Kerjakan sholat. Kerjakan sholat. Kerjakan sholat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau sampai terlewat waktu belum sholat atau mepet dengan waktu, kamu marah. Saya sudah perintahkan dari tadi. Dan marah saat itu akan membekas pada mereka dan akan berpikir ternyata sholat itu sangat pentingnya. Suami saya bisa marah sebesar itu hanya karena masalah sholat. Bukan hanya. Ini masalah besar. Sebaliknya, kalau masalah gelas pecah, piring pecah, nggak apa-apa. Nanti saya beli lagi. Yang lebih bagus dari ini. Lihat, istri akan berpikir, perasaan kalau urusan ini dia nggak pernah marah. Ini pecah, ini tumpah, ini bahkan baju gamisnya yang paling baru kena setrikaan gosong. Gak marah. Tapi giliran sholat lewat waktunya marah besar. Akan terpatri pada para istri bahwasanya salat agama ibadah ini lebih penting dari urusan dunia, masalah gelas atau termos atau gamis atau baju-baju lainnya. Jelas nggak ada bandingnya. Masalah dunia dan akhirat barakallahu fikum. Jangan terbalik. jadi itu yang sering terjadi. Salat dalam keadaan berlambat-lambat sampai habis waktu dibiarkan. Nggak ada teguran, nggak ada marah, nggak ada apa. Giliran satu. Gelas pecah, marah besar. Emang itu gratis. Saya beli duaan uang. Susah carinya ila akhirnya. Terbalik. Meletakkan maaf di mana. Terbalik mementingkan sesuatu yang lebih penting yang mana. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk memerintahkan anak-anaknya muru abna'akum bis salati wa hum abna'u ashri sinin, ah, sab'i sinin. واضربوهم وهم أبناء عشر سنين وفرقوهم في المضاجع Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat dalam keadaan mereka berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka ketika mereka berumur sepuluh tahun. Dan pisahkanlah mereka pada tempat tidurnya antara laki dengan perempuan. Anak kakak adik yang laki dan perempuan harus dipisah umur 10 tahun ke atas. Wafarriquhum fil mawdaji. Hadis hasanun rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Ikhwani fi din Yang berikutnya dari penghalang-penghalang kesuksesan sebuah rumah tangga adalah ketika seseorang terlalu kaku berlebihan yaitu menjaga istrinya di rumahnya dengan cara menguncinya dari luar dan kemudian tidak boleh dia keluar kemanapun dengan alasan memakai ayat Allah Taala wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula Ikhwan ibn Allah perkara wa qarna fi buyutikunna na'am Wabihi wa ni'mah. Itu ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai para wanita tetaplah di rumah-rumah kalian. Jangan keluar, jangan tabarruj. Seperti tabarrujnya jahiliyah yaitu jalan-jalan mejeng nampang. Maka tidak boleh keluar rumahnya kecuali ada hajat. Ini yang saya maksud. Jangan kebablasan. Sehingga di dalam nasihatnya Syekh Al-Jarullah atau Abdullah Al-Jarullah menyatakan an yasmah laha bil khuruj hendaklah mengizinkan para istri untuk keluar keluar rumahnya, kalau untuk ziarah keluarganya silaturahmi, jangan diputus silaturahminya. Atau kerabatnya. Atau yang lainnya kalau ada hajat. Dengan syarat mereka minta izinmu dan engkau melihat saat itu diizinkan. Ya yakni saat itu dalam keadaan bisa untuk keluar. Kalau ternyata ada sesuatu tidak mengapa dilarang. Tetapi jangan sampai memutuskan silaturahmi. Ikhwani agar selamat dari ayat tadi jangan tabarruj tabarruj jahiliyatil ula maka sang suami harus mengingatkan kalau engkau mau keluar hendaklah jangan menyentuh minyak wangi apapun kalau ada harum-haruman balik kamu salib pakai pakaian yang belum terkena minyak wangi karena larangannya sangat keras. Kalau dibiarkan mereka tabarruj na'udzubillahi min dalik. Dari membuka wajahnya. Memakai harum-haruman. Ditambah lagi dengan memoles wajahnya dengan berbagai macam riasan Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Ada beberapa lelaki yang tertarik dengannya, mengajak ngobrol dia, kemudian berkata, kemudian menggodanya dan seterusnya dan seterusnya. Terjadi pula pertikaian keluarga, perpecahan, cinta segitiga dan seterusnya, segi empat, segi lima. Ya karena meja. tabarruj, tabarruj al-jahiliyah, Nih, lihat saya, betapa cantiknya saya. Lihat saya, betapa cantiknya saya. Kalau mereka semua suka, kemudian semuanya ingin menjadikannya sebagai istrinya. Apa kamu suka, wahai para suami? Mudah-mudahan tidak ada di kalangan ahlu sunnah. Tapi di kalangan kaum muslimin yang tidak mengerti sunnah, mereka merasa bangga kalau istrinya keluar dengan cantik. Ini perusak rumah tangga. Ini perusak rumah tangga, na'udzubillah. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya hendaklah memiliki kesabaran ekstra kalau melihat kekurangan-kekurangan istrinya, khususnya dalam khilqah, bukan dalam khuluqah. Khilqah itu dalam ciptaannya. Agak hitam mungkin. Atau agak begini, agak begitu. Jangan keluar dari mulutmu engkau jelek, engkau nggak boleh. La tuqabbih. Kalau sudah engkau melupakan hal ini, kemudian tidak sabar keluar dari musul, mulutnya dasar jelek. Sok kamu itu nggak punya ini, nggak punya itu, kamu mukanya begini, mukanya begitu lah akhirnya. Ini bukan akan memperbaiki istrimu. Tapi justru akan merusak rumah tanggamu sendiri. Bisa dibayangkan, seorang istri kalau merasa suaminya sudah tidak suka sama dia, mau apa dia? Mau menceraikan suaminya, dia tidak punya hak cerai. Menunggu diceraikan oleh suaminya, tidak menceraikan. Disukai pun tidak. Dianggap jelek. Siang dicaci maki, malam dijimai. Nah, Rasulullah SAW menggambarkan seperti itu. Orang yang paling jelek. Yang siang dia mencaci maki istrinya, malam dia naiki istrinya. Ini barakallahu fikum. Tidak tahu malu namanya. Maka Nabi berpesan, wala tuqabbih, wala tadribul wajh. Jangan pukul wajah dan jangan jelekkan dia Jelekan dia ini ada dua tafsiran dari para ulama. Ada yang menyatakan jangan berkata Allah wajhak. Ucapan kemarahan orang Arab biasanya berkata Allah wajhak. Semoga Allah menjelekkan wajahmu. La tuqabbih maksudnya jangan ucapkan Allah wajhak. Yang kedua la tuqabbih jangan cerca dia. Dan kedua-duanya tidak bertentangan. Memang dua-duanya dilarang. Jangan mengucapkan Allah wajhak dan jangan mencerca. Nggak ada manusia yang sempurna. Dari satu sisi bagus, sisi lainnya kurang. Dari sisi ini lebih, dari sisi lainnya kurang. Demikianlah manusia. Maka dari sisi ini hendaklah kita menerimanya dengan sabar. Kalau engkau karihta syai'an, engkau tidak suka dari satu sisi, engkau suka sisi lainnya. Jangan berpikir saya mau ganti sajalah istri baru yang sempurna. Tidak ada. Tidak ada. Kalau engkau ingin punya pasangan yang sempurna, istri yang sempurna bukan satu, tujuh puluh, nanti dalam jannah. Sehingga engkau sekarang banyak sholat tahajud sebagai maharnya bidadari. Sholat tahajud sebagai maharnya bidadari. Karena kalau manusia normal di dunia ini Mana yang sempurna? Oh ada yang cantiknya begini, begini, begini. Ternyata semuanya palsu. Alisnya alis palsu, kelopaknya palsu, ininya palsu, hidungnya palsu, mulutnya palsu, semuanya palsu. Ketika dilepas semua kayak jin. kayak syaitan. Mengapa kayak jin? Karena semuanya nggak ada. Yang dilarang-dilarang dikerjakan. Bahkan larangannya keras. La'anallah al-mutanam nusab. An-nam nusab wal mutanam nusab. Allah melaknat wanita yang mencabut bulu alisnya. Atau yang mencabutkan orang lain. Bulu alisnya. Dua-duanya dilaknat. Tukang salonnya dilaknat. Wanita yang dicabutnya juga dilaknat. Banyak sekarang dicukur habis, diganti pensil. Ya bagus yang dulu daripada pensil kena hujan berubah jadi jin. Alhamdulillah. Di atas mata sini dikasih plastik supaya kelihatan lebar. Bulu matanya juga palsu. Fala yughayyirunna khalqallah. Kata syaitan iblis Allah ceritakan dalam Al-Qur'an wala amurannahum Wala yubattikunna adhanal an'am. Wala amurannahum. Kata syaitan, aku akan perintahkan mereka untuk memotong telinga-telinga unta. Dan aku akan perintahkan mereka. Wala yughayyirunna khalqallah. Niscaya mereka akan merubah ciptaan Allah. Ikhwan ibn azakumullah termasuk mentato. La'an Allah al-washimat wal-mustawshimat wal-namisat wal-mutanamnusat celaka eh, laknat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mentato atau ditato, bagi wanita yang mentato atau wanita yang ditato. Dilaknat. Itu bukan cara berhias. Itu merusak tubuhnya, merubah ciptaan Allah, ditato tangannya, ininya, itunya. Ikhwan ibn dan disebutkan washimat wal mustawshimat wanita yang mentato dan wanita yang ditato. Kalau ada laki-laki yang mentato, maka dia mendapatkan dua dosa. Dosa pertama mentatonya dan dosa kedua menyerupai wanita. Di sini agak terbalik. Yang mentato itu ceker yang gagah katanya. Yang mentato itu preman yang pemberani. Salah. Dari dulu yang mentato dan ditato itu mereka para wanita untuk mempercantik diri. Maka kalau laki-laki mentato dirinya itu menyerupai wanita. Ikhwanifrina azablah kembali kepada kita. Kembali kepada pembahasan. Karena kita memang dari sana sini. Disebutkan di antara penghalang-penghalang kesuksesan sebuah keluarga untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat ya, adalah banyaknya seringnya kaum laki-laki meninggalkan istri-istrinya dan anak-anaknya bukan untuk hajat yang penting bukan untuk keperluan yang wajib Padahal sudah seharian dia di tokonya, atau seharian dia dalam kantornya, atau seharian dia dalam kerjaan urusan dunianya, malam masih keluar lagi sama teman-temannya. Untuk apa? Untuk sia-sia. Untuk main remi, main gafleh? Tahu gafleh? Dari kata gafleh. Lalai Dulu mungkin yang namakannya paham kalau ini melalaikan. Sehingga namakan gaflah. Artinya gaflah. Melalaikan. Ikhwanifidina azakumullah. Maka kapan ada waktu untuk istrimu dan anak-anakmu? Kapan ada waktu untuk bercengkerama dengan mereka? Ini juga akan merusak rumah tangga. Semakin lama akan terasa jenuh kamu mungkin tertawa gembira bersama teman-temanmu. Tetapi istri dan anak-anakmu merasa hampa. Merasa kosong. Umi, Abi kemana sih Dia tidur, Abi belum datang. Dia bangun, Abi sudah pergi. Sampai malam ketika dia pulang masih nggak ada Abi, sampai tidur kembali masih belum lihat Abi. Bangun pagi, Abi Manami Sudah berangkat. Malam tanya lagi, Abi Manami Belum pulang. Pagi tanya lagi, Abi Manami Sudah berangkat. Ikhwan ibn azakumullah. Akan tumbuh dalam hati anak tersebut sesuatu yang salah. Akan terbentuk dalam hati anak tersebut sesuatu yang berbeda dari keumuman anak-anak. Jangan dianggap remeh. Penyakit psikis. Dia akan muncul di hatinya rasa dendam pada sesuatu yang tidak jelas. Ya. Jadi nakal. Jadi pemarah. Ngamuk. Mecahkan kaca. Banting gelas. Lari keluar. Main. Cari kesenangan sendiri. Ternyata sebab musababnya adalah bapaknya. Yang tidak pernah pulang. Tidak pernah terlihat untuk anaknya. Ikhwani a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anak-anak kecil ini butuh kasih sayang orang tua, ibunya dan bapaknya. Sehingga para ulama tidak menganjurkan untuk memondokkan anak yang masih kecil. Nggak dianjurkan. Akan terjadi satu kesalahan pada anak tersebut ketika dia tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. pikirannya, perasaannya akan berbeda dari anak-anak lainnya. Minder, lamun, Dan itu saya alami. Maksudnya saya alami melihat anak yang seperti itu. Ditanya, entah pulang. Nangis dari pagi sampai sore. Malam. Semua tidur dia masih nangis sampai ketiduran. Bangun tidur, lamun. Ini nggak bener ini. Pulangkan semua. Pulangkan. Nggak perlu. Orang tuanya suruh mendidik anaknya. Dengan kasih sayang. Dengan perhatian kepadanya. Dengan cinta. Karena itu anaknya sendiri. Nanti ketika dia sudah mulai beranjak Dewasa. Atau paling tidak sudah tingkat mutawasitah. Ya, silahkan agar dijadikan sebagai seorang laki-laki yang pemberani.